Mitra bisnis, eksekusi penggusuran makam Mbah Priok di kawasan Koja Tanjung Priok kemarin berlangsung rusuh dan mengakibatkan sejumlah nyawa melayang, kerusakan materi, dan banyak kerugian lainnya. Kerusuhan itu bermula setelah warga setempat menolak penggusuran paksa yang dilakukan Satpol PP terhadap makam Mbah Priok. Di areal makam yang diklaim milik Pelindo itu, rencananya akan dibangun jalan tol, kanal, serta terminal peti kemas. Mbah Priok merupakan penyebar agama Islam di Jakarta Utara pada abad ke-18 dan Mbah Priok juga terkait erat sejarah Jakarta. Namanya menjadi asal mula daerah Tanjung Priok yang dikenal sekarang. Untuk membicarakan masalah tersebut, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, Bagaimana Anda melihat kejadian tersebut? Pusing ini semua, top semua ekspor impor. Saya punya impor ekspor itu 60% persen melalui Tanjung Priok. Saya pikir pertama tentu tidak bijaksananya daripada DKI dalam penyelesaian soal itu ya. Sedangkan kalau memang kuburan itu keramat atau apa bisa dicari jalan keluar dan bisa atau dikasih ganti rugi sama warisannya untuk dipindahkan di tempat yang terhormat juga ya. Tapi dengan segala kekerasan yang ada dan ini kan orang jadi memperlihatkan kembali ke bahwa Indonesia Indonesia ini masih begitu labilnya ya dalam ketidakpastian hukum ini ya. Sebab kita harus tahu Tanjung Priok itu 60% import ekspor kita melalui Tanjung Priok. Kita itu ada kira-kira 3 ribu truk tiap hari keluar batu Tanjung Priok itu ya. Ini sudah uh, stop semua, ekspor nggak bisa, import nggak bisa. Jadi kerugian-kerugian bisa puluhan miliar satu hari yang kita dengar dari perusahaan-perusahaan yang ada dan ini belum selesai dan apa bisa selesai hari ini atau besok masih berlanjut dan sudah ada kebakaran daripada mobil sepeda motor sehingga ketidakpastian hukum di Indonesia dan approach-approach nah, ini menurut saya itu betul-betul memperlihatkan kembali tidak bijaksananya atau pemerintah ini sudah mulai kehilangan wibawanya dan segala macam tidak tahu lagi saya ada tapi ini harus cepat diselesaikan dan ini harus semua eh, pemerintah itu mesti turun tangan secepatnya untuk mengatasi supaya ini jangan terjadi lebih jauh lagi dan lebih gawat lagi begitu. Kalau melihat awalnya, Mungkinkah aparat salah melakukan pendekatan, Pak? Ya, saya pikir kurang ya, tidak persuasif dan tidak dari sudah ini perkaranya kan bukan sementara ini aja. Perkaranya sebenarnya sudah lama ya. Mengenai klaim siapa punya tanah, Irvalindo merasa itu dia punya, ini mau dibikin jalan supaya cepat ada jalan pintas untuk masuk ke Tanjung Priok untuk mengurangi kemacetan di Tanjung Priok dan segala macam segala macamnya itu. Tapi kan uh, si, uh, mereka tidak melihat psikologis daripada daerah itu kan. Dan ini yang bahayanya kan karena di sana kan psikologis daerah itu kan masyarakat di sana itu kan dari dulu pernah terjadi insiden Tanjung Priok juga kan. Itu kan daerah-daerah yang betul-betul masih banyak orang miskin di sana dan lain-lain. Sehingga kalau you tidak hati-hati dan tidak ya, sensitif tentu ini kejadian ini itu karena itu karena sok-sok kuasa aja you merasa membenarkan semua seperti mau-maunya you, tapi kan kenyataannya tidak begitu. Ternyata seperti sekarang ini kan kita uji lebih banyak begitu. Demikian Sofian Wanandi, saya Fahmi Andrian.